suara dalam apa luar? Suara dalam apa luar? Dalam sudah benar. Oh iya, suaranya kecil sekali enggak kayak biasanya. Baik, kita lanjutkan ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita sampai di halaman 45 dari Syarah Lumatul I'tiqad lil Imam Ibn Qudamah rahimallahu taala yang diisyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. hafizahullah taala di mana kita sampai pada perkataan Ibnu Qudamah wa qala fi dhanbi mubtaghi at-ta'wil li mutashabihi tanzilihi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah faj'ala ibtigha' ta'wili 'alamatan faj'ala ibtigha' ta'wili 'alamatan 'ala az Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang perkara-perkara yang muskilah ya dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di mana kita wajib untuk menetapkan secara lafaz dan meninggalkan untuk mendalami maknanya yang mana makna tersebut adalah makna yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita membahas ayat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina Kelanjutan daripada pembahasan tersebut Allah Subhanahu wa taala mencela mubtaghi ta'wil, orang-orang yang menginginkan ta'wil limutasyabihi tanzilihi pada ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih. Di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 7, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaig, ya, ada kesesatan fayattabi'una ma tashabaha minhu maka mereka akan mengikuti apa-apa yang mutasyabih perkara-perkara yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih di mana mereka menginginkan fitnah dari ibtigha ta'wil tersebut ya dari perkara-perkara mutasyabih yang mereka ikuti tidak lain adalah ibtigha al-fitnah mereka menginginkan fitnah wa ibtigha ta'wilih mereka juga menginginkan ta'wil dari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah padahal tidak mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahawa keinginan untuk Eh, sampai pada takwil adalah tanda atas kesesatan seseorang ya menginginkan takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu merupakan tanda ya menyelewengnya seseorang tanda tersesatnya seseorang Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Pembahasan kita masih melanjutkan apa yang menjadi eh, perkara-perkara yang muskilah atau apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dari ayat-ayat muhkam dan juga ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat muhkamah dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka kita dapatkan di sini orang-orang yang menginginkan e, kesesatan, sungguh mereka akan menempuh jalan tersebut, yaitu menempuh jalan jalan takwil, mentakwilkan mutasabih dan tidak mengembalikan kepada eh, ayat-ayat e, yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan ابتغاء تأويل المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم bahwa menginginkan takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam maka ini alamatun ala zaik maka ini merupakan tanda atas kesesatan seseorang tanda menyimpangnya seseorang fa ammal ladina fi qulubihim zayghun ay inhiraf yaitu penyelewengan penyimpangan wa zayg ma'nahu al inhiraf anil haqqi ya zayg di dalam ayat tadi fa ammal ladina fi qulubihim zayg zayg artinya adalah al inhiraf anil haqq yaitu menyimpang dari kebenaran fayattabi'una ma tashabaha minhu sehingga mereka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih perkara-perkara yang belum jelas maknanya dan harus dikembalikan kepada perkara-perkara yang muhkam perkara-perkara yang jelas maknanya ya'khuduna bi tarfin faqat min al-adillah mereka meninggalkan mereka mengambil sebagian daripada dalil wa yatrukuna at-tarfa al-akhar namun mereka meninggalkan dalil yang lain Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih tidak lain mereka menginginkan fitnah di kalangan kaum muslimin menginginkan fitnah di kalangan kaum muslimin dan juga menginginkan takwil dari <clears throat> ayat-ayat yang mutasyabihat tadi Ibtigha'a ma'rifati ta'wilihi di mana mereka menginginkan untuk mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Ayat tafsiruhu ala ma'nal awal yaitu ingin menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut sesuai dengan makna yang pertama dari makna takwil sebagaimana kemarin kita bahas bahwa takwil memiliki dua makna makna yang pertama adalah ma'rifatu al-makna dan yang kedua adalah ma'rifatul haqiqah wal kaifiyah sebagaimana kita bahas kemarin di halaman 42 ya maka ibtigha at-ta'wili mereka menginginkan takwil itu artinya mereka menginginkan tafsir daripada makna yang ada di dalam eh, ayat-ayat uh, yang mutasyabihat tersebut ya yang kedua au ma yaulu ilaihi fil mustaqbal wa huwa tafsir tsani atau mereka menginginkan ya Eh, takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut yang mana takwil artinya adalah mengetahui sesuatu yang akan datang hakikat yang terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan makna takwil yang kedua wakilahuma batil dan keduanya ini batil ya baik memahami ya, mentakwil daripada ayat mutasyabihat tersebut dengan makna yang pertama yaitu ingin mengetahui makna yang terdapat di dalam ayat-ayat mutasyabihat tersebut ataukah makna yang kedua ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang kedua jalan tersebut yang mereka tempuh itu jalan yang batil Sawa'un ibtagha tafsir alladhi huwa bayanul makna, apakah itu menginginkan makna yang pertama? Ya, apakah mereka menginginkan makna yang pertama yaitu bayanul makna, penjelasan dari makna takwil, ya penjelasan dari makna mutasyabihat tadi ya fa innal ma'na la yattadhih illa bi raddihi ila al muhkam karena makna dari ayat-ayat mutasabihat tidak akan jelas tidak akan bisa difahami kecuali harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat ayat-ayat yang jelas maknanya sedangkan mereka tidak ya mereka hanya ingin memahami ayat mutasabihat dari ayat-ayat tersebut tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang yang muhkamat maka Syekh mengatakan keduanya batil ini yang pertama. Yang kedua, al-ma'na tsani wa huwa ibtigha'a ma'rifati al-haqiqah wal ma'al alladhi ya'uru ilaihi fa innahum la yudrikuna hadha. Ya. Demikian juga makna yang kedua. Tatkala mereka ingin memahami ayat-ayat yang mutasyabihat ya dengan makna takwil yang kedua yaitu memahami hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka sesungguhnya keinginan mereka untuk memahami perkara tersebut ya fa innahum la yudrikuna hada mereka tidak akan sampai pada pemahaman tersebut tidak akan sampai pada uh, untuk mengetahui hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya terkait dengan makna ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat al-awwal ya'lamuhu Allahu war-rasikhuna fil ilmi Mengapa? Karena makna takwil yang pertama yaitu bahwa takwil artinya adalah ma'rifatul makna atau bayanul makna, ya mengetahui makna yang benar atau mengetahui penjelasan dari makna yang benar, ini tidak akan diketahui kecuali oleh siapa? oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah warasikhuna fil ilmi yaitu orang-orang yang ilmunya mendalam. Dua inilah yang mengetahui makna ya dari tawil yang benar ya makna daripada mutasyabihat yang benar yaitu hanya Allah dan orang-orang ar fil ilm, orang-orang yang mendalam dalam masalah ilmu. Sedangkan yang kedua, ya makna yang kedua yaitu makna hakikat hakikat yang akan terjadi, bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka sesungguhnya ini tidak akan diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fillah, a'azani wa iyyakum Ya, ini terkait dengan makna takwil apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin bahwa takwil itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah bayanul makna, ya mengetahui penjelasan dari makna yang ada kemudian yang kedua adalah bayanul haqiqah wal kaifiyah ya fil mustaqbal yaitu mengetahui hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang maka orang-orang yang menginginkan takwil, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati bahwa mereka adalah ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka yang mencukupkan diri di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat mutasyabihat itu saja tanpa mengembalikan pemahaman tersebut, pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Padahal hakikatnya para ulama bagaimana jalan mereka? Jalan mereka adalah memahami ayat-ayat yang mutasyabihat itu dipahami dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sawa'un aradu hadza aw hadza hum ahlu zaik ya mereka itu apakah mereka menginginkan makna yang pertama ataukah makna yang kedua tetapi tanpa melihat kepada ayat-ayat yang muhkamat maka sungguh mereka adalah ahlu zaik mereka adalah orang-orang yang sesat mereka adalah orang-orang yang menyimpang ahlu zaik madamu yakhuduna ba'dhan nusus wa yatrukuna ba'daha al-akhar selama mereka sikap mereka jalan mereka adalah mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil di mana mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang yang muhkamat maka jalan seperti itu pasti ya apakah dengan menempuh makna takwil yang pertama maupun makna takwil yang kedua maka jalan mereka selalu akan menyimpang dari jalan yang benar ya'khuduna ma yasluh lahum wa yatrukuna ma la yasluh lahum ya mereka akan mengambil ayat-ayat yang yasluh lahum, ayat-ayat yang dianggap bahwa itu adalah baik untuk mereka, yasluh yang pantas, yang baik untuk mereka. Wa nama ma la yasluh lahum dan mereka juga meninggalkan ayat-ayat yang dianggap tidak pantas, tidak pas untuk mereka. Ada suara apa ini? Coba bisa dicek dulu. Ya. Oh, masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Saya ulangi yang terakhir ya, karena terganggu dengan suara ya. Jadi jalan mereka adalah jalan yang sesat. Mengapa? Karena mereka mengambil nas-nas, mengambil dalil-dalil yang mereka inginkan dan meninggalkan dalil-dalil yang lain yang tidak mereka inginkan. Ya. Mereka mengambil dalil yang dianggap itu pas untuk mereka, cocok untuk mereka dan mereka meninggalkan yang tidak cocok untuk mereka. Wa ma yukhalifu ahwa kaum ahlu az-zaik ya mereka akan meninggalkan dalil-dalil yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Fahum ahlu zaik, maka mereka lah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Yuriduna fitnatan nas wa sarfa Anas anidin mereka menginginkan fitnah terjadi pada manusia mereka menginginkan agar mereka menyelewengkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala wa yuriduna atashkik fi kalamillah wa kalami rasulih ya mereka menginginkan dengan jalan tersebut ya kenapa mereka mengambil dalil-dalil yang tasyabihat Kemudian mereka tafsirkan sendiri, mereka maknai sendiri, mereka pahami sendiri tanpa dengan melihat dalil yang lain. Ya, yuridun taski karena mereka menginginkan keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin terhadap kalam Allah terhadap kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mereka inginkan ingin membuat keraguan di kalangan kaum muslimin terhadap kalam Allah dan kalam Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah jalannya orang-orang ya non Muslim, orang-orang di luar Islam dan juga orang-orang yang sudah terpengaruh dengan mereka. Ya, orang-orang yang menyimpang sehingga mereka ragu dengan kalam Allah, ragu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو السنة بأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر ya mereka selalu berhujjah tatkala kenapa antum mengambil ya dalil yang mutasyabihat tanpa merujuk kepada dalil yang lain ya mereka akan selalu mengatakan kami mengambil dalil dari Al-Qur'an ya kami selalu mengambil hujjah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetapi hakikat mereka adalah mereka mengambil sebagian dalil dan mereka mengambil eh, meninggalkan dalil yang lain Wahada laisa istidlalan bi kitabillah. Maka yang seperti ini tidak dianggap istidlal terhadap kalam Allah ya yang seperti ini tidak dianggap istidlal mengambil dalil menggunakan dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengambil sebagian dan meninggalkan meninggalkan sebagian. Wa inna ma huwa tamwih 'alan nas, tetapi sungguhnya itu adalah ya mengacaukan manusia, ya mengecoh manusia والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Abu Dawud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza raaitum jika kalian melihat alladzina yattabi'una mutasyabih orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ataupun hadis-hadis yang mutasyabih faulaika mereka adalah alladzina samallahu orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran tadi ayat 7 tadi Fahdharuhu maka hati-hatilah kalian dari dari mereka orang-orang yang ibtigha takwil orang-orang yang menginginkan fitnah dan menginginkan takwil ya dari eh, ayat-ayat uh, Allah Subhanahu wa taala. Ai alladzina samallahu fi hadhil ayah ya di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka di dalam ayat ini فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan dari kebenaran, ya, mereka tersesat dari kebenaran, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka akan selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha al-fitnah, mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. La taqbalu kalamahum, janganlah kalian kalian menerima perkataan mereka au yaruju alaikum kalamahum janganlah kalian lariskan perkataan mereka yaruju alaikum kalamahum li'annahu batil karena perkataan mereka adalah perkataan yang batil sikap mereka manhaj mereka adalah manhaj yang batil Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum maka dari penjelasan ini ya jelas apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7 tentang ya hakikat daripada adanya takwil orang-orang yang menyimpang di mana mereka mengambil mutasyabih dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas ya di mana mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia, mereka menginginkan takwil dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Hazzarana Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha nas wahum al-muta'alimun ya dan ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan ya atas hadasin model orang yang demikian ya wahum al mutaalimun mereka adalah orang yang ya merasa diri mereka adalah orang-orang yang berilmu ya beda ya muta'allim dengan tasdid dengan muta'alim ya, dengan mad ya beda muta'alim itu ya orang yang merasa dirinya alim tetapi dia bodoh itu muta'alim sedangkan muta'allim adalah orang yang mempelajari ilmu orang yang belajar ilmu siapa mereka muta'alimun alladzina lam yablughu darajata darajatan minal ilmi tuahiluhum lil kalami fil ilmi Muta'alimun adalah mereka orang-orang yang tidak sampai pada derajat ilmu di mana ilmu tersebut akan menjadikan mereka mahir, menjadikan ahli, menjadikan mereka pandai, pintar untuk berbicara tentang ilmu. Ya, mereka belum sampai pada derajat tersebut. Artinya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang ilmunya tidak sampai di situ. Au annahum ala ilmin bisa jadi yang kedua, mereka juga punya ilmu. Lakin yuriduna tadlil annas wa sarfihim anil haq. Tetapi mereka yang berilmu tersebut tidak ada dalam hati mereka keinginan baik, niatan yang baik, tetapi yang ada dalam hati mereka adalah yuriduna tadlilin nas, ya yuriduna tadlila annas. Mereka menginginkan kesesatan atas manusia. Sarfihim anil haq, mereka menginginkan apa? Menjauhkan manusia dari kebenaran kebenaran. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum maka kita pahami di sini ya hakikat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ya terpeleset dari kebenaran, jauh dari kebenaran. Mereka ada dua macam. Ada yang hakikat mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Ya orang-orang yang tidak sampai pada derajat ilmu sehingga mereka mengetahui al-haq dan batil. Ya. Namun ada yang kedua, mereka orang yang berilmu. Ya, mereka adalah orang-orang yang Orang-orang yang berilmu tetapi ternyata hati mereka hati yang rusak ya sehingga mereka dengan ilmu tersebut bukan untuk kebenaran, bukan untuk mengamalkan kebenaran, bukan untuk berdakwah ya, bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ilmu tersebut justru dia inginkan untuk ya membodohi manusia, menyesatkan manusia, membuat keraguan di kalangan manusia dan itu banyak kita lihat ya di zaman sekarang ya mana orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mungkin cerdas, orang pintar komentar ya tapi ternyata subhanallah jauh sekali dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Fahaula baina amrain. maka orang yang seperti ini di antara dua perkara imma anahum juhal dakhalu fi ma la yuhsinun ya bisa jadi mereka adalah orang-orang juhal orang-orang jahil orang-orang yang tidak berilmu ya Dakhalu fi ma la yuhsinun, mereka masuk dalam perkara yang mereka tidak mampu, mereka tidak baik, tidak memiliki ya dasar yang benar, dasar yang kuat dalam perkara tersebut. Wa imma yang kedua, <clears throat> annahum dhullal. Ya, dhallun jamaknya dhullal ataukah mereka adalah orang-orang yang sesat yuriduna dharba kalamillah bi kalami rasulih ba'dhuha bi ba'din ya mereka menginginkan kalam Allah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu ditabrakkan ya dharb itu memukul ya tapi di sini maksudnya adalah saling menabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain mereka tabrak-tabrakkan sehingga membuat keraguan di kalangan di kalangan manusia ya padahal kita tahu dalam pelajaran fikih ya di sana ada langkah-langkah para ulama di dalam dalam memahami ya ayat-ayat, memahami hadis, tatkala secara zahirnya itu bertabrakan maka disatukan dulu kalau mungkin ya al-jama' ya. Kemudian juga di jama tidak mungkin maka kemudian baru ditarjih mana yang lebih aula dari kedua dalil tersebut ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an fahum ahlu zaik ala kulli hal ya mereka adalah orang-orang yang ahlu zaik orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ala kulli hal pada ya keadaan seperti ini mereka adalah orang-orang yang menyimpang nasallallahu alafiyah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan diampuni dari kesalahan-kesalahan tersebut sawaun qasadu hadza zaik aw lam yaqsuduhu apakah orang-orang tersebut memang meniatkan ya penyimpangan tersebut ya untuk membuat keraguan ataukah mereka tidak meniatkan tidak sengaja tetapi sikap mereka adalah menjadikan manusia ragu, menjadikan manusia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fala yasughu li ahadin an yatakallam fi kalamillah wa kalami rasulih illa idza kana ladaihi malakatun ilmiyah tuahiluhu li an yakuna min ar-rasikhina fil ilmi alladhina rasakhat ulumuhum dan tidak pantas atas seseorang untuk berbicara tentang kalam Allah, berbicara tentang kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ladaihi malaka ilmiah, kecuali orang tersebut memiliki kemampuan ilmiah ya orang tersebut memiliki kemampuan secara keilmuan tuahiluhu yang menjadikan dia ahli mahir dalam perkara tersebut menguasai perkara agama tersebut lian yakuna minar rasikhina fil ilmi sehingga dia termasuk di dalam firman Allah ar-rasikhuna fil ilmi yaitu orang-orang yang orang-orang yang mendalam ilmunya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala alladzina rasakhat ulumuhum di mana ilmu mereka ilmu yang kuat ilmu yang mendalam warusuh makna husubut ya secara bahasa rusuh ar itu maksudnya rusuh ya rusuh itu artinya subut artinya tetap kuat ya tetap kuat mendalam ay rasakhat aqdamuhum wa qulubuhum bil ilmin nafi' di mana kaki-kaki mereka kuat tegar wa qulubuhum hati-hati mereka juga kuat dan tegar bil ilmin nafi di atas ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang seperti ini disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Haula humul ladzina lahumul haq fil kalam ya orang-orang yang seperti inilah mereka yang berhak yang memiliki hak ya untuk berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala wa hadha yantabiq ala ulama salaf siapa mereka ar-rasikhuna fil ilmi mereka adalah para ulama salaf kita para sahabat para tabi'in para tabi'ut tabi'in ya jadi kalau disebutkan salaf secara mutlak adalah tiga generasi tersebut yaitu sahabat, tabi'un, wa tabi'u atau atba'u at-tabi'in. Tiga generasi inilah salaf. Setelah tiga generasi ini maka disebut dengan khalaf. Ya, secara pengertian syar'i setelah tiga generasi ini disebut dengan apa? Disebut dengan khalaf. Maka ar-rasikhuna fil ilmi siapa mereka? Yaitu mereka salafus saleh, tiga generasi yang pertama, tiga generasi yang terbaik. Wa 'ala man tabi'ahum waqtafa wattaba'a dan juga para ulama setelahnya, orang-orang yang berilmu setelahnya yang mengikuti jalan mereka, mengikuti langkah-langkah mereka min ulama khalaf, yaitu para ulama khalaf. Apa artinya ulama khalaf? Ulama yang datang setelah atba'u tabi'in setelah generasi yang ketiga mereka adalah ulama yang uh, datang setelahnya atau khalaf fahaula humur rasikhuna fil ilmi maka mereka adalah orang-orang yang rasikhun fil ilmi orang-orang yang mendalam ilmu agamanya Ikhwani fillah azan yallahu ayyakum mereka ini akan selalu ada di setiap zaman la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al haq ya akan selalu ada kelompok dari umatku kata Nabi yang mereka nampak dengan kebenaran ya hatta taqum saah ya sampai datangnya hari kiamat sehingga orang-orang yang tegak di atas jalan mereka, di atas jalannya para ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf yang datang setelah mereka, yang mereka mengikuti jalan mereka itu akan ada dalam setiap zaman dan mereka selalu mengikuti langkahnya para salafus saleh sampai datangnya hari sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah azan Allah wa iyyakum ini dari ya eh, catatan yang pertama pada hari ini yang kita bahas ya kesimpulannya bahwa uh, ada dua ada di antara mereka orang-orang yang selalu mentakwil ya Nas-nas yang ada baik Quran maupun Sunnah mereka yang selalu mentakwilkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis mutasyabih mereka maknai itu dengan kehendak mereka. Mereka mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Sedangkan yang kedua adalah mereka para ulama ar-rasikhun yang mana mereka mengambil dalil-dalil yang mutasyabih itu ditafsirkan, dijelaskan, difahami dengan dalil-dalil yang muhkamat sehingga kemudian semua dalil mereka ya berikan haknya sehingga mereka sampai pada pemahaman apa yang ada pada salafus saleh. Ikhwani fillah rahimani wa jami'an. Selanjutnya pada halaman 46 wa qaranahu bibtigha' al-fitnati fi dham thumma hajabahum amma amaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu biqaulihi subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan korona itu menggabungkan, ya setelah Allah menggabungkan adanya ibtigha al fitnah bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar tersebut, yang mengikuti mutasabih dan meninggalkan muhkamat, mereka selalu ibtigha al fitnah, mereka menginginkan fitnah di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin. Maka Allah sebutkan setelahnya adam, Allah sebutkan setelahnya celaan atas mereka. Thumma hajabahum amma amaluhu dan kemudian setelahnya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa-apa yang menutupi hajaba itu apa? menutupi apa-apa yang menutupi dari keinginan mereka ya apa yang mereka inginkan ibtigha al fitnah wa ibtigha ta'wil ya maka itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan tersebut ya ditutup oleh Allah dengan dalil setelahnya dengan jumlah ya kalimat dalam ayat tersebut setelahnya wa qata'a atma'ahum Allah juga memutus ketamaan mereka keinginan mereka amma qasaduhu dari apa yang mereka inginkan dari takwil dan juga fitnah tadi biqaulihi subhanah dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah maka tidak ada yang mengetahui takwil yang benar ya kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bahas kemarin kalau kita membacanya berhenti sampai di illallah, ya, maka maksud daripada takwil tersebut adalah maksud daripada makna yang kedua, hakikat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka yang tahu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca berhenti di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka tidak mengetahui takwil artinya adalah sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bagaimana hakikatnya illallah kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi sampai di situ ya berarti arasikhuna fil ilmi itu ataf kepada Allah maka ta'wil itu maksudnya adalah ta'wil dengan artian yang pertama yaitu ma'rifatul makna ma'rifatu al makna au bayanul makna yaitu mengetahui makna daripada ayat-ayat tersebut maka yang mengetahui Allah dan juga siapa orang-orang yang rasikhuna fil ilmi Bayana subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan annahum lan uh, lan yablughu ma aradu haitsu qala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi bahwa mereka tidak akan sampai kepada apa yang mereka inginkan yaitu mereka ingin ya ibtigha al fitnah wa ibtigha ta'wil ya mereka tidak akan sampai di situ karena Allah Subhanahu wa taala sudah ya memutuskan atas mereka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah maka tidak mengetahui ta'wil yang benar kecuali hanya Allah warasikhuna fil ilmi dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya yang rusuh ilmunya yang kuat dan kokoh ilmunya Amma haula falam yablughu hadhil martabah. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mereka ahlu zaik, ya, ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, maka mereka tidak sampai pada martabat ini, tidak sampai pada derajat apa yang telah sampai kepadanya orang-orang ar-rasikhun, para ulama ar-rasikhun allati yahawilunaha min ghairi muahilat wa min ghairi basirah di mana mereka juga menginginkan untuk sampai kepada ilmu tersebut namun tanpa mereka kemudian ya muahilat artinya di sini menempuh jalan yang benar wa min ghairi basirah tanpa petunjuk yang benar fal muta'alim la yumkin an yakuna aliman abadan sedangkan al muta'alim orang-orang yang merasa dirinya alim padahal mereka bukan alim mereka tidak akan sampai menjadi seorang yang alim abadan untuk selama-lamanya mahma hawal sampai pun mereka bersungguh-sungguh untuk sampai pada ya kepada martabat tersebut derajat tersebut walau aksarul hifz wal kalam wal kitabat wal ta'liqat lan yakuna aliman abadan ya Sampai pun kalau kemudian ahlu zaik tersebut orang-orang yang ya tidak menempuh jalannya salafus saleh tersebut, ya mereka pun bersungguh-sungguh dalam hifdz, dalam menghafal, wal kalam, dalam berbicara, wal kitabah, di dalam banyak menulis, wa ta'liqat ya. Di dalam banyak memberikan catatan-catatan ya lan yakuna aliman abadan mereka tidak akan sampai pada derajat seorang yang alim untuk selama-lamanya Wa kadzalika zaiq demikian juga orang yang menyimpang azzaiq wal iazu billah kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Adzalul munharif di mana disifati bahwa azzaiq ya orang-orang yang zaik orang-orang yang menyimpang mereka orang yang sesat al munharif ya yang mereka orang-orang yang uh, jauh dari kebenaran fa innahu lan yakuna minal ulama ar-rasikhina fil ilmi mereka tidak akan sampai pada derajat para ulama yang rasikhuna fil ilmi bal yuhramu nurul ilmi wa yuhramu hidayatul ilmi Kenapa? Karena kesesatan mereka, jalan yang mereka tempuh, jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang langsung dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehebat apapun mereka, maka mereka diharamkan dari cahaya ilmu. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah, dari ilmu yang mereka dapatkan. Ya, karena hakikat daripada ilmu, daripada agama adalah apa yang ada dalam hati kita, cahaya yang ada dalam hati kita, al-ilmu nur. wa nuru la yu'ta lil 'asi ya bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan pada orang yang pada orang yang bermaksiat ya sedangkan mereka adalah orang-orang yang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala kahali ahli kitab diumpamakan oleh Syekh Soleh Fauzan keadaan mereka seperti keadaan ahlul kitab ya ahlul kitab di mana orang Yahudi mereka punya ilmu tidak mengamalkan orang Nasrani mereka mengamalkan tanpa mengamalkan tanpa ilmu ya ahlul kitab maka diumpamakan ahlu zaik ini dengan ahlul kitab fa innahum indahum ilm ya kalaupun mereka memiliki ilmu lakin laisu rasikhina fil ilmi tetapi mereka bukanlah orang-orang yang rasih dalam ilmu ya mereka yang mendalam dalam masalah ilmu sebagaimana ahlul kitab seperti halnya dengan orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk mereka tidak memberikan cahaya tidak memberikan hidayah sehingga ilmu ada pada mereka maupun tidak ada sama saja tidak berpengaruh atas atas mereka li'annahum yuriduna dhalal wa yuriduna zaik wa yuriduna taskik fi kitabillah azza wa jalla karena mereka ahlu zaik orang-orang yang ya mentakwil tadi dengan takwil yang salah ya tanpa mengembalikan kepada makna yang benar mereka menginginkan kesesatan mereka menginginkan penyimpangan menginginkan keraguan-raguan pada kitab Allah pada kitab Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang kita dapatkan dari penjelasan beliau bahwa sehebat apapun orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, dari jalannya para salafus saleh, dari manhajnya para salafus saleh, maka sehebat apapun mereka, mereka tidak mendapatkan cahaya dari ilmu tersebut. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari ilmu tersebut sehingga mungkin bisa jadi lisan mereka bisa berbicara, pandai berbicara, ya, hebat ketika berbicara, akan tetapi ya dari pembicaraan tersebut tidak sampai pada hatinya sehingga kemudian menumbuhkan hidayah ya kebaikan yang ada di dalam hatinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya qala Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammadin ibnu Hambalin radhiyallahu anhu fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila samai dunya. Al-Imam Abu Abdullah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal radhiyallahu anhu rahimallahu taala tatkala beliau mengucapkan pada ya menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'id dunya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia langit yang pertama langit yang kita lihat ya Baik, penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Beliau siapa? Ahadul Aimatil Arba'ah, salah satu imam empat, imam madhab empat yang ada. Wa imamu ahli sunnah as-sabir alal mihnah, di mana beliau juga imamnya ahli sunnah yang mampu bersabar tatkala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladhi ubtuliya fasabara di mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tatkala mempertahankan bahwa Al-Qur'an adalah ya kalamullah ya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah Subhanahu wa taala di mana pada waktu tersebut ya orang-orang kesesatan ya ahlu zaik mereka benar-benar kuat sekali mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ya bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sampai pada akidah Al-Qur'an adalah makhluk dan kemudian tinggal satu-satunya yang bertahan ya yang menjadi tonggak untuk memperjuangkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan banyak disebutkan dalam Al-Qur'an eh, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah ya maka perdengarkanlah orang-orang ya tetangga-tetangga yang non muslim agar mereka mendengar kalam Allah Allah menyebut langsung dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah kalam Allah ya kalam Allah tetapi mereka menyimpangkan makna tersebut dengan mengatakan Al-Qur'an makhluk Fasabara ya maka kemudian Imam Ahmad mampu bersabar atas ujian tersebut wasabata hatta nasarallahu hadhihi al-aqidah. Kemudian beliau tetap kokoh di atas ya akidah yang benar tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya sehingga akidah yang benar tersebut kemudian menjadi kokoh atas perjuangan ya hikmah dari perjuangan Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala wa qama'a wa ahla zaik di mana beliau mampu untuk menyerang ya mampu untuk bertahan di hadapan ahlu zaik di hadapan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar minal jahmiyati wal mu'tazilah di mana pada waktu itu yang tersebar akidah yang tersebar adalah akidahnya jahmiyah dan akidahnya al mu'tazilah falam yatamakkanu min tanfidhi fikratihim al-khabithah maka al-jahmiyah dan al-mu'tazilah mereka tidak mampu untuk menanamkan akidah mereka yang sangat jelek akidah mereka yang sangat busuk wahia al-qaul bi khalqil Quran di antara akidah tersebut perkataan mereka bahwa Al-Qur'an adalah makhluk haitsu waqafa rahimahullahu taala saddan hailan di mana Imam Ahmad tegar berdiri ya menegakkan akidah yang benar bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah saddan hailan ya beliau begitu kokoh di dalam mempertahankan ya akidah tersebut Wa waqafa ma'ahu al-a'immatu al al-hazima. Di mana bersama dengan beliau para imam-imam yang lain. Ya, tetapi sudah banyak sekali pada waktu itu yang kemudian para imam sudah dibunuh ya. Pada waktu itu sudah sudah dibunuh dan jumlahnya banyak sekali ya. Imam mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan takiyah ya dalam keadaan darurat kalau tidak mereka akan dipenggal ya. Sehingga lisan mereka pun berucap dengan ucapan yang batil walaupun hati mereka tenang dengan kebenaran. Ada sebagian yang mengambil jalan tersebut ada sebagian yang tetap mengucapkannya dan kemudian mereka dibunuh dan jumlah mereka banyak sekali yang dibunuh sehingga tersisa imam yang terbesar mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal ya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan segala siksaan usaha untuk menyiksa kemudian dihukum di dipenjara dicambuk ya bahkan usaha untuk dibunuh berkali-kali tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan beliau tetap ya tegar di atas kebenaran tersebut lakin huwa aqwa min waqfi eh, man waqafa fi hadzal maqam akan tetapi Imam Ahmad adalah orang yang paling kuat aqwa orang yang paling kuat yang eh, berdiri tegar atas kebenaran tersebut wa sabara 'alal ada. Beliau bersabar atas gangguan yang ada. Waduriba sujina. Beliau dipukul, beliau dipenjara. Wahumila ilal masyrik lil qatal. Yang pernah dibawa ke al masyrik dalam rangka untuk dibunuh. Walakinnahu sabar rahimullahu taala. Tetapi beliau mampu bersabar. Hatta nasrallahu bihil millata. Sampai Allah subhanahu wa taala memenangkan millah yang benar. Ya kalimat tauhid, ya akidah yang benar, akidah al-sunnah wal jamaah ditolong oleh Allah subhanahu wa taala. Wakamah bihil qama'a jahmiyah wal mutazila dan kemudian ya terkalahkannya al-Jahmiyah dan mutazila walam yastafidu min quwwatihim wastimalatihim lil hakim fi waqtihim sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan mereka dan juga ya kedekatan mereka terhadap hakim pada waktu tersebut ya untuk kemudian memenangkan akidah mereka akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah maka Allah Subhanahu wa taala ya raddallahu kaidahum fi nuhurihim Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya tipu daya mereka di atas leher-leher mereka artinya mereka ya e, kalah di atas e, peperangan akidah tersebut bisa babi mauqifi hadzal imamil jalil al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di antara sebabnya adalah sebab bagaimana perjuangan Imam Ahmad bin mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah taala di hadapan ya jumlah ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum selanjutnya perkataan Imam Ahmad di antaranya beliau menyebutkan tadi hadis yang pertama innallaha yanziru ila sama'id dunya Kemudian hadis yang lain innallaha yura fil qiyamah. Hadis yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbahadil hadis dan juga hadis-hadis yang lain yang semisal dengan ini. Apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha wa nusaddiqu biha kita beriman dengan dalil-dalil tersebut dan kita membenarkan berita yang datang dari dalil-dalil tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Lama zakar al-musannif rahimahullah wa wujuba al-iman bi nususil asma'i was sifat ala ma ja'at fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pengarang kitab ini Ibnu Qudamah rahimallahu taala menjelaskan tentang kewajiban beriman dengan nas-nas terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah arada an yadhkura salaf maka Ibnu Qudamah rahimallahu taala beliau ingin menyebutkan madhabnya as-salafus wa namadija min aqwalihim fi hadzal maqam dan juga contoh-contoh dari perkataan para salafus saleh tatkala berhadapan dengan eh, mereka-mereka uh, mereka -mereka ini dalam masalah asma dan sifat فذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته كل هذا سيأتي إن شاء الله Maka beliau kemudian menyebutkan juga contoh-contoh dari perkataan para salafus soleh ketika menyebutkan sikap mereka bagaimana sikap mereka terhadap ya akidah mereka terhadap asma dan sifat bagaimana sikap mereka di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis apakah itu yang mutasyabih maupun yang ya yang muhkam di antara perkataan tersebut adalah perkataannya Imam Ahmad Imam Syafi'i perkataan sahabat Ibnu Mas'ud ya kemudian perkataan uh, Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz kemudian juga perkataan Al-Auza'i ya Al-Auza'i adalah imam ahli sunnah sebutannya adalah imam ahli sunnah ya dijelaskan bahwa beliau adalah imam ahli sunnah fi waktihi di zamannya ini semua akan dijelaskan di dalam kitab ini ya. Fahadhihi namajis min aqwalis salaf salih hada albab. Ya di antara uh, perkataan para salafus saleh dalam pembahasan ini adalah Ya, perkataan Imam Ahmad setelah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan hadis-hadis yang ditakwil oleh mereka ahlu zaik orang-orang yang menyimpang seperti hadis yang pertama tadi bahwa Allah turun ke langit dunia, hadis yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ini semua adalah hadis-hadis yang sahih ya hadis-hadis yang tidak diragukan sahihnya ya akan tapi oleh mereka orang-orang yang ya menyimpang itu diselawengkan maknanya ya diselawengkan maknanya maka Imam Ahmad menegaskan nu'minu biha wa nusaddiqu biha kita beriman dengan dalil tersebut dan kita pun membenarkan semua berita yang ada di dalam dalil tersebut Yaqulu Imam Ahmad nu'minu biha, kita beriman. Ya kata Imam Ahmad, kita beriman dengan dalil tersebut. Ai bihadhihi nusus, dengan dalil-dalil ini semuanya. Nuzulullahi jalla wa ala ila sama'id dunya, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa ma dalika yang dan yang serupa dengan dalil-dalil dalil-dalil tersebut, yang mirip dengan senada dengan dalil tersebut wa annahu yura yaumil qiyamah ayanan bil absar dan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat ayanan dengan mata telanjang bil absar dengan mata-mata mereka akan melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Yarahul mu'minuna bi absarihim ayanan Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka secara langsung wa hadhihi nusus dan nas-nas yang lain yang serupa dengan nas yang disebutkan tadi yaqulu nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kata Imam Ahmad, kita beriman dan kita membenarkan berita yang ada di dalamnya khilafan lil mubtadi'ah dan ini berbeda dengan jalannya mubtadi'ah orang-orang yang melakukan bid'ah alladzina la yu'minuna biha di mana mereka tidak beriman dengan dalil-dalil tersebut wa yuqabilunaha bahkan mereka sambut dalil-dalil tersebut dengan takdzib yaitu dengan pendustaan Aw bitakwil mereka sambut dalil tersebut dengan takwil dengan menyelawengkan maknanya wa tahrif dengan menyimpangkan maknanya. La kaif wala ma'na. Ya, Imam Ahmad mengatakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaif wala makna. Ya, ditambah lagi la kaif wala makna. Dengan tanpa menanyakan kaifiyahnya la kaif, dengan tanpa menanyakan bagaimana wala makna dan juga tidak menanyakan makna hakikatnya bagaimana. Ya. Maksud daripada la kaif wala makna ay la kaif la nabhasu an kaifiyatiha bahwa dalil-dalil tersebut kita tidak akan menanyakan bagaimana ya berita tersebut, bagaimana hakikat dari berita tersebut. Ketika Allah mengabarkan melewati lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka bagaimana kita beriman? Kita beriman dengan zahir dari dalil tersebut. Zahirnya Allah mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita beriman bahwa di sepertiga malam terakhir, ya mungkin dari jam 2 malam sampai ya pagi sampai fajar, ya kurang lebihnya sepertiga malam ya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kelanjutan dari hadis tersebut siapa yang berdoa akan Allah kabulkan siapa yang meminta pertolongan aku akan tolong ya dan seterusnya maka kita beriman dengan dohir tersebut. Maka ditegaskan oleh Imam Ahmad la kaif dengan tanpa menanyakan bagaimana turunnya. Ya, bagaimana turunnya? Apakah seperti turunnya batu? Apakah seperti turunnya burung? Apakah seperti turunnya pesawat misalnya? La kaif, tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan dan itu ilmu yang mana kita tidak mengetahuinya sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ya wala ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui makna hakikat daripada uh, dalil mutasyabih tersebut kecuali illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga batasan yang kita ketahui adalah ilmu zahir daripada dalil tersebut. Kita mengimaninya tentang hakikatnya bagaimana, ya, caranya bagaimana, bentuknya seperti apa, berarti Allah beginian begitunya. Itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada la kaif ya, tanpa menanyakan kaifiyah. Fayuqalu yanzilu ila sama'i dunya kaifa yanzil ya Tidaklah menanyakan ketika Allah turun ke langit dunia, kemudian dengan akal, dengan kebodohan akal menanyakan kaifayanzil. yanzil, terus bagaimana turunnya? Tidak mungkin. Ya, Allah yang besar, Allah yang agung, turun ke langit yang kecil seperti ini, langit dunia, langit yang pertama. Ya, ini dengan akal. Maka yang demikian ya akan menolak dalil yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal Nabi jelas mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun ya ke langit dunia. Al-kaifiyah la ya'lamuha illallah tentang bagaimananya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. huwa yanzilu kama subhanahu wa ta'ala maka Allah turun ya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang melarang kehendak Allah, ada yang mengatur kehendak Allah, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua makhluknya. Ketika Allah berkehendak, kemudian hamba mengatakan tidak, maka sungguh ini adalah satu kekufuran, satu akidah yang sangat menyesatkan ya Li'annahu la ya'lam 'azamatahu subhanahu wa ta'ala wa qudratahu illallah. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat keagungan Allah, hakikat kemampuan Allah dan kekuatan Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu la nusbitu an kayfiyati nuzulihi ya, maka kita tidak menetapkan tentang bagaimana bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kita tetapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak mengabarkan perkara tersebut. Hal yakhlu minhul arsyu aula yaflu seperti pertanyaan ya yang ngawur apakah kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sehingga kemudian arusnya kosong ataukah arusnya tetap tidak kosong ya ketika Allah turun ke dunia maka ini pertanyaan-pertanyaan yang ya yang ngawur wahal wahal dan seterusnya kata Syekh ya dan apakah demikian apakah, apakah kalau turun kemudian berarti Allah meninggalkan arus berarti arus kosong berarti arus kemudian diisi angin karena Allah tidak ada dan seterusnya Ya, ini semua pertanyaan-pertanyaan bodoh yang kita ilmunya tidak sampai di situ. Kemampuan akal kita sebagaimana ya perkara gaib adalah sesuai dengan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada berita maka itu semua dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan Nabi pun, bahkan malaikat pun, bahkan malaikat Jibril, bahkan Muhammad SAW tidak akan mengetahui yang gaib kecuali atas berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Wa kaifa yanzilu ila sama'i dunya? Bagaimana turunnya ke langit dunia? Wasulutul lail yakhtalifu biikhtilafil aqalim padahal sepertiga malam itu satu tempat dengan tempat yang lain waktunya berbeda-beda. Kalau ditelusuri ya tidak ada akhirnya, tidak ada berhentinya. Sekarang kita sepertiga malam terakhir, nanti nyusul yang di barat kita sepertiga yang terakhir, nanti nyusul lagi sampai kemudian kembali ke kita lagi sehingga sepertiga malam terakhir itu ya berarti Allah selalu di, di langit yang pertama terus, di langit dunia terus yang kita lihat. Ini akal-akalan yang tidak benar, ya. Bagaimana? Man alladhi khalaqal aqalim wa man alladhi khalaqal lail wan nahar? Maka tanya kepada orang tersebut yang menanyakan dengan akal bodohnya, siapa yang menciptakan waktu-waktu tersebut? Allah jawabannya. Siapa yang menciptakan malam dan siang? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun Maha berkehendak dan Allah Maha mampu untuk kemudian menjadikan sesuatu yang di luar akal kita. Ya, sehingga akal kita tidak boleh menerobos ke sana. Kalaupun menerobos pasti akan ngawur, pasti akan salah. Ya, maka kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nabinya nabi yang terbaik, imamnya para nabi mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, kita beriman. Masalah bagaimananya Allah yang lebih tahu dan Allah Maha tahu atas segala ilmu yang ada. Allah yang menciptakan semua makhluknya. Kita hanya berkewajiban untuk pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab kita terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. سبحانه qadir subhanahu wa ta'ala يشاء وإن kaifa تختلف wa في kana الليل al-aqalim fi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk turun di langit dunia sepertiga malam terakhir walaupun perbedaan waktu satu tempat dengan tempat yang lain itu terjadi. هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله فهو قادر على qadirun شيء Pemikiran waktu yang berbeda-beda tadi seperti malam yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Itu adalah akal kita, kemampuan kita dalam berpikir Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah maha mampu Allah maha berkehendak Dan Allah maha mampu atas segalanya Fala tadkhulu fi kaifiyati nuzulihi Maka janganlah seorang masuk dalam perkara ya, Bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Wa mislu contoh yang lain yura yaumul qiyamah kaifa yura? Allah dilihat pada hari kiamat bagaimana dilihat ya. Nakula nabhasu an hada. Kita tidak akan membahas tentang bagaimananya. Wa nusbitu annahu yura bil absar ayanan. Kita tetapkan sebagaimana dalam hadis tadi bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat dengan mata telanjang semua. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala kama yara kama yura al-qamaru lailatal badri sebagaimana di malam hari ya di malam malam bulan purnama itu akan nampak dengan jelas dilihat oleh semua manusia. Wa kama turasyamsu sahwan laisa dunaha sahab. Sebagaimana seorang juga melihat matahari dengan tanpa penghalang, tanpa ada ya penghalang sama sekali di siang bolong. Ya, nu'minu bihada wa la nabhas fi kayfiyatir ru'yah. Kita beriman namun kita tidak menanyakan bagaimana seorang ya bagaimananya seorang melihat Allah Subhanahu wa taala ya mungkin maksud daripada melihat Allah pada hari kiamat bukannya Allah itu besar sekali agung sekali bagaimana kemudian malaikat Jibril saja itu menampakkan 600 sayapnya itu sudah menutup penjuru semuanya ya menutup semua penjuru dunia bagaimana dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala penciptanya harus yang begitu agung apakah mungkin dilihat segitu besarnya gitu kan? mata kita kecil sekali ya itu semua adalah akal-akalan kita maka kita tidak menanyakan kaifiahnya tentang bagaimananya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ilmunya لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يجيء وجاء ربك كيف يجيء ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang lain ketika menjelaskan tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya bagaimana datangnya Allah ya dengan cara apa dengan naik apa kendaraan apa dengan ini itu ya bagaimana dengan jalan kaki dengan terbang tidak boleh ditanyakan yang demikian karena ini perkara yang gaib dan tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Naqulu la nabhasu 'anil kaifiyah kaifa yaji, lakin nusbit annahu yaji subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan ya membahas tentang bagaimana sifat-sifat tersebut, bagaimana datang, bagaimana kembali ya kita menetapkan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ini yang paling penting di garis bawahi. Yaliku bijalalillahi taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها لكن لا نبحث an كيفيتها kita beriman dengan sifat beriman dengan makna-makna dari sifat tersebut akan tetapi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ikhwan ya kita beriman dengan semua sifat yang ada ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada kita beriman dengan iman yang sempurna akan tetapi kita tidak membahas tentang bagaimananya sifat-sifat tersebut karena kita beriman bahwa itu sesuai dengan keagungan Allah sesuai dengan ya kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.